Setelah kita menyelesaikan kitab Al-Usul Salasah. Al-Usul Salasah tiga landasan utama. Sekarang kita masuk kepada qawaid arbah empat kaidah kaidah di mana kitab ini pengarangnya sama dengan pengarang Al-Usul Salatah yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Telah kita ketahui beliau adalah seorang mujadid dakwah pembaharu dakwah. Dalam artian beliau menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, syiar-syiar Islam tatkala manusia meninggalkannya. Beliau memberantas kesyirikan dan menegakkan at-tauhid. Memahamkan kepada umat makna dari kalimat la ilaha illallah. Akan tapi sebagian dari kalangan musyrikin baik di kota Hijaz ataupun di yang lainnya dan juga dari kalangan ahli bid'ah mereka membenci dakwah tauhid yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala sehingga mereka berusaha dengan berbagai macam cara untuk menjauhkan umat daripada dakwah tauhid dengan memberikan tuduhan-tuduhan dusta kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Bahkan mereka dari kalangan ahlul ahlu syirik dan juga ahlul bid'ah mengatakan bahwasanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab beliau membuat madhab yang kelima. Apa tujuannya? Tujuannya untuk menjauhkan kaum muslimin, menjauhkan umat daripada dakwah tauhid yang dihidupkan kembali oleh beliau rahmatullah taala. Bahkan di antara mereka menuduh bahwa Syekh Muhammad Abdul Wahab tidak menghormati Al-Bait, tidak menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tuduhan dusta. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab-kitab beliau bahkan beliau memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Al-Bait dan juga memuji para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain. Sehingga tuduhan tersebut tuduhan dusta. Nah, mereka mengatakan Syekh Muhammad dan Wahab melarang bersolawat. Ini juga tuduhan dusta. Adapun Syekh rahimahullah taala melarang salawat-salawat yang bid'ah. Salawat-salawat yang diada-adakan. Yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Adapun salawat yang masyru'ah yang disyariatkan, beliau menganjurkannya. Bahkan beliau menulis dalam kitab-kitabnya untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW Alaihi Wasallam. Dan juga sebagian mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau mempunyai pemikiran takfir, mudah mengkafirkan orang lain. Ini tuduhan yang dusta. Bahkan kalau kita lihat, beliau mentafsir, merinci kapan seseorang itu dinyatakan kafir dan kapan seseorang tidak dinyatakan kafir. Dan gue belum menyebutkan tentang ulur-ulur mawani daripada takfir. Sehingga tuduhan ini tuduhan dusta. Nah, yang jelas beliau rahimahullah taala adalah seorang mujadu dakwah, pembaharu dakwah, menghidupkan kembali sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang hampir ditinggalkan oleh manusia ketika itu dan juga beliau pemberantas kesyirikan dan juga penegak tauhid. Nah, dan alhamdulillah beliau dibantu oleh seorang raja, raja Saud, sehingga dakwah beliau menyebar dari Hijaz ataupun yang lainnya. Nah, menyebar dakwahnya biidnillah dikarenakan ada kerjasama antara umaro dengan ulama. Antara pemimpin dan para ulama. Maka suatu negeri, kalau seandainya pemimpinnya bekerja sama dengan para ulama, tentu akan tegak tauhid, akan tegak sunnah Rasulullah saw Alaihi Wasallam. Sebagaimana pada zaman beliau, rahimahullah taala, zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, jadi tuduhan Bahkan mereka, ahli bid'ah, al syirik, menyebut sebagai ajaran wahabi. Nah, tujuannya untuk menjauhkan manusia, menjauhkan umat daripada ajaran yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab. Padahal sebenarnya kalau kita lihat kitab-kitabnya, yang dibaca ada kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah SAW. Nah, sehingga sebutan Wahabi ini tujuannya untuk menjauhkan umat daripada ajaran tauhid. Nah, padahal sebenarnya Wahabi bukanlah suatu madhab yang kelima. Nah, akan lebih sekali lagi, ini julukan yang disebutkan oleh Ahlul Bid'ah, ahlu Syirik, supaya umat menjauh daripada wahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, sekali lagi, Padahal kalau kita lihat kitab-kitab beliau bersumber dari kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah bahas bagaimana kitab Al-Usul Salasah. Tidaklah beliau mengucapkan satu ucapan, melainkan setelahnya qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa dalilu qawlu Ta'ala, dalilnya dari firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalilnya ada hadis sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. milik umat supaya tidak taklid tidak membebek. Mendidik umat supaya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, maka pernah ada seorang yang dia sangat membenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dikarenakan mendengar ucapan-ucapan dari manusia yang mendustakan beliau. Beliau membenci salawat kepada Rasulullah. Beliau tidak mencintai ahlul bait. Beliau mudah mengkafirkan dan sebagainya. Lain sebagainya. Ada seorang ulama yang dia membencinya. Maka setiap dia membaca Syekh Muhammad Abdul Wahab, beliau membencinya, mencelaknya. Kemudian ada seorang yang dia tahu bahwa Syekh Muhammad Abdul Wahab adalah seorang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW al dibawakan kitab kitab tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab kemudian tidak disebutkan penulisnya di sana penulisnya ditutup jadi disebutkan di sana diberikan kepada ulama tersebut kemudian tatkala ulama tersebut membaca kitab yang itu oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab disebutkan qala Allah qala Rasulullah qala Allah qala Rasulullah beliau memuji kitab tersebut. Dipuji kitabnya. Ketika ditanya, siapa yang mengarang kitab ini? Dia jawab, yang menjawab, yang menulisnya Syekh Muhammad Abdullah. Maka ketika itu, beliau senantiasa memuji. Nah, mengucapkan rahimahullah ataupun memuji ujian yang lainnya kepada Syekh Muhammad Abdullah. Ketika mengetahui bahwasanya kitab yang tulisnya bersumber daripada kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah saw. Nah, sehingga sekali lagi ucapan Wahabi dan sebagainya ini tuduhan. Tuduhan untuk menjauhkan manusia daripada ajaran tauhid. Nah, lebih khusus lagi yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Baik. Kitab ini berjudul Al-Qawaid al arbah Kaidah-kaidah yang empat atau empat kaidah Nah, di mana al-qaidah al-qawaid ini bentuk jamak daripada qaidah. Qaidah tunggalnya kalau qawaid jamak. Jadi kaidah, kaidah. Nah, dan makna daripada qaidah adalah asal ladhi yatafar'u anhu masail katsirah atau furu'un katsirah. Makna daripada kaidah ada suatu pokok yang bercabang darinya masalah-masalah yang banyak atau cabang-cabang yang banyak. Ini makna daripada kaidah. Jadi satu kaidah, satu pokok bercabang darinya masalah-masalah yang banyak atau cabang-cabang yang banyak. Nah, dan kandungan daripada kaidah arba ini adalah penjelasan, pengetahuan tentang tauhid dan pengetahuan tentang lawannya yaitu syirik. Jadi pembahasan kita dalam Qawaidul Arba seputar pengetahuan tentang tauhid dan pengetahuan tentang kesyirikan. Nah, akan dibahas apa itu kaidah, apa itu tauhid, apa itu syirik. Dikarenakan kebanyakan di antara manusia yatakhabbatuna fi hadain amrayn mereka ceroboh di dalam dua perkara ini. Bahkan tergelincir di dalam dua perkara ini. Dalam masalah tauhid dan juga dalam masalah asyirik. Nah, mereka tergelincir di dalam makna tauhid dan juga tergelincir di dalam makna syirik. Setiap mereka menafsirkan tauhid dan menafsirkan kesyirikan dengan hawa nafsunya. Nah, ini kebanyakan manusia. Menafsirkan tauhid. Tauhid itu eling katanya. Yang penting kita eling, hati kita ingat kepada Allah, sudah bertauhid. Masuk surga nantinya. Nah, ini di antara mereka. Ada juga yang mengatakan la ilaha illallah berarti maknanya tiada yang menciptakan kecuali Allah. Juga salah maknanya. Dikarenakan kalau seandainya makna la ilaha illallah tidak yang menciptakan selain Allah, niscaya orang-orang kufar Quraisy mereka akan mengatakan la ilaha illallah. Dikarenakan mereka pun mengetahui, meyakini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna Allah. Kalau seandainya kau tanya wahai Muhammad, kepada mereka orang kufar Quraisy. Siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Orang kufar Quraisy meyakini yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah? Nah, dikarenakan makna daripada la ilaha illallah bukan sekedar bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi saja. Akan dari makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqin illallah. Tiada sembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Dikarenakan konsekuensinya kalau mengatakan la ilaha illallah harus meninggalkan la ta'uzza mana dan juga ibadah-ibadah sembahan yang lainnya. Mereka, mereka tidak mau. Nah, sehingga tidak mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga sekali lagi, kalau seandainya makna la ilaha illallah itu la khaliqa illallah, tidak ada yang menciptakan selain Allah saja. Nah, sampai di sana pengertiannya, makanya pengertian yang salah. Bahkan kalau seandainya pengertiannya pengertian benar, niscaya orang-orang kufar Quraisy mereka ada orang musyrik. Dikarenakan mereka pun meyakini tanggal ini. Nah, akan tapi Rasulullah SAW mengurangi mereka. Dan Rasul menyatakan mereka adalah kufar. Orang-orang kafir. Nah, sehingga banyak di antara manusia menafsirkan makna tauhid dan juga makna syirik tadi dengan hawa nafsunya. Mereka mengatakan, kesyirikan itu kalau seandainya beribadah kepada patung, menyembah patung, kata mereka. Nah, adapun kalau hati kita mencintai para malaikat atau mencintai wali-wali, nah atau menjadikan mereka sebagai wasit atau perantara-perantara, itu bukan kesyirikan. Kalau kita bisa pergi ke kuburan, kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui nah, melalui orang yang meninggal, para wali yang ada dalam kuburan ini bukan syirik katanya. Nah, jadi salah paham, kesalahan di dalam memaknai mana syirik. Sesuai dengan hawa nafsunya, ditafsirkan dengan hawa nafsunya. Sehingga terjatuhlah ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Nah, sehingga perkara ini perkara yang sangat penting bagi kita semuanya, bagi kaum muslimin untuk mengetahui apa makna tauhid dan apa makna syirik. Sehingga dengan mengetahui makna tauhid, dia berusaha untuk melaksanakan konsekuensi-konsekuensinya dan dia berusaha dengan semaksimal mungkin untuk meninggalkan perkara-perkara yang bisa melulurkan, menghapuskan ketauhidannya. Nah, begitu pula. Tatkala dia mengutai mana syirik, macam-macam kesyirikan ini dan itu, dia berusaha untuk menjauhi kesyirikan tersebut. Nah, dan juga dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ketakutannya daripada rasa kesyirikan daripada sifat kesyirikan. Sebagaimana para anbiya Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berdoa wajnubni wabaniya anna abudal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku untuk beribadah kepada patung-patung. Nah, sehingga penting sekali lagi untuk mengetahui makna syirik dan juga makna tauhid. Tapi, Akan tapi yang wajib baik kita di dalam pembuatan kaidah kaidah tersebut untuk kembali kepada kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah SAW supaya menjadi kaidah kaidah yang sahih kaidah kaidah yang sah yang diambil daripada kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah SAW. Nah, dan semua kaidah. Apalagi kaidah kaidah ya, kaidah kaidah agama hendaklah bersumber kembali kepada kitabullah dan juga sunnah Rasulullah SAW. Apalagi dalam kaidah tauhid dan juga dalam kaidah syirik. Nah, dan beliau rahimahullah taala menyebutkan kaidah-kaidah ini bersumber daripada Allah dan juga sunnah Rasulullah SAW. Dan tentu kalau saatnya kita sudah mengetahui kaidah-kaidah ini. Kaidah-kaidah dalam memahami tauhid dan juga syirik akan memudahkan baik kita untuk mengetahui apa itu tauhid. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala utus para nabi, para anbiya untuk dakwah tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an Allah wa ijtanibu Allah mengatakan sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat. Tugas utamanya anibullah wa izanibu tawud. Supaya manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tawud-tawud. Nah, dengan kita dari kaidah-kaidah akan tahu ini tauhid, yang seperti ini tauhid. Nah, dan juga dengan adanya kaidah-kaidah kalau kita memahaminya, kita pun akan tahu mana daripada kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan dan peringatkan. Begitupun Rasulullah SAW peringatkan daripada kesyirikan. Bahkan sampai menjelang hayat Rasulullah SAW mengingatkan, memperingatkan daripada kesyirikan. Allah al-Yahud wan Nasara ittakhadu qubur anbiya'ihim masajid. Lanat Allah kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid diperingatkan dalam masyarakat kesyirikan. Bahkan menjelang Rasulullah SAW meninggal dunia. Dan tentu bahaya kesedihan ini bukan hanya di akhirat saja. Di dunia dan juga di akhirat. Ini bahaya daripada kesedihan Sehingga sekali lagi, perkara ini. Mempelajari kaidah-kaidah ini merupakan perkara yang sangat penting sekali. Bahkan lebih penting daripada mengetahui hukum-hukum sholat. Daripada mengetahui hukum-hukum zakat. Atau ibadah-ibadah yang lainnya. Atau perkara-perkara agama yang lainnya. Dikarenakan perkara ini. Perkara tauhid dan juga Merupakan perkara yang merupakan pondasi لأن الصلاة والزكاة والحج وغيرها من العبادات لا تصح إذا لم تبنى على أصل العقيدة الصحيحة dikatakan sholat, zakat, haji, dan juga yang lainnya daripada ibadah-ibadah tidak sah apabila tidak dibangun di atas pondasi akidah yang sahih. Nah, sholat kita tidak akan terima. Kalau saya dibangun di atas akidah yang fasidah, akidah yang jelek. Nah, dan tentu akidah yang sahih yaitu at-tauhid at-tauhid al-khalis lillahi subhanahu wa ta'ala. Ketauhidan yang murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Sekali, sekali lagi mempelajari tentang tauhid dan kesyirikan ini lebih penting dibandingkan mempelajari agama hukum-hukum yang lain daripada agama ini, daripada perkara-perkara agama. Nah, dikarenakan ini merupakan asal pondasi yang mana kalau pondasi ini baik bisa membuat baik cabang-cabangnya. Nah, tapi kalau seandainya pondasi ini jelek, maka cabang-cabangnya pun menjelek. Bahkan tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di atas pondasi yang sahih. Dia harus akidah yang benar. Nah. Kemudian beliau rahmatullah taala menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, mengawali kitabnya dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Telah disebutkan di sini ada beberapa faedah memulai suatu tulisan ataupun apa uh, tulisan karangan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama di antara iktidaan bi kitabillahi tabaraka wa ta'ala. Mengikuti kitab Allah Subhanahu wa taala. Di mana kalau kita lihat susunannya dimulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama di antara faedahnya. Mengikuti kitab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga yang kedua, tabarukan bismihi jalla dikruh. Mengambil barakah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang agung penyebutannya. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Mengambil barakah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, iktidaan li athari Rasulullah sallallahu wasallam alaihi. Mengikuti asar sunnah para Rasul sallallahu alaihi wasallam alaihi. Nah, di antaranya mereka menulis risalah-risalah surat-suratnya Ataupun kitab-kitabnya dimulai dengan bismillah. Nah, sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam beliau menulis suatu risalah, satu surat kepada Malakatus Sabah, ratu negeri Sabah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman. Dan sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menulis surat-suratnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebagaimana dalam hadis Abi Sufyan, Nabi saw. Alaihi Wasallam menulis surat kepada Raja Herkal penguasa negeri Rum, Romawi. Nah, Imam Rasulullah SAW mengajak, menyeru kepada Islam. Beliau menulis kitabnya, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulillah ila herka alimir Rum, aslim taslam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad Rasulullah kepada Harqal, raja negeri Romawi. Masuklah Islam, niscaya engkau akan selamat. Ini surat dari Rasulullah SAW. Yang jelas dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka para ulama menyebutkan di antara sunnah memulai suatu karangan, suatu tulisan, suatu risalah surat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga faedah yang keempat sebagai isti'anatan billahi subhanahu wa ta'ala. Meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di antara faedah menulis kitab ataupun tulisan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada hukumnya itu sunnah. Bukan satu kewajiban, tapi merupakan sunnah. Nah, mengikuti tadi faedahnya pertama mengikuti kitab Allah kemudian yang kedua dia sebagai tabarukan meminta barokah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikuti asar contoh para rasul para anbiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga rasul yang lainnya dan yang keempat dia isti'anah dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya. Jadi, Tapi insyaallah mungkin ilahuna sampai di sini. Sebelum kita masuk kepada mukadimah atau kaidah-kaidah yang akan beliau sebutkan. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Nah, kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditulis dari sekarang.